Terakhir tentang alamatun nasbi, yakni tanda-tanda nasab. Dan kemarin sudah dibaca sedikit tentang ini, tanda-tanda nasab. Ucapan dari Ibn Ajurum, walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hasfun nuni jadi pada nasab itu mempunyai lima tanda. Jadi nasab jenis ekrab yang kedua yaitu nasab ini mempunyai lima tanda yakni fathah sebagai tanda asli kemudian alif kasrah ya dan hatfun nun yakni membuang huruf nun empat tanda ini alif, kasrah, ya dan fathun nun ini sebagai tanda pengganti dari tanda aslinya yaitu fathah. Dan insya Allah pada pelajaran yang berikutnya ini akan dibahas masing-masing dari kelima tanda-tanda tersebut beserta tempat-tempatnya. Berikutnya mawadhi'ul fathati tempat-tempat fathah yakni fathah sebagai tanda nasab itu letaknya di tempat-tempat mana saja dijelaskan di sini insyaallah qala al-musannifu berkata musannif yaitu Ibnu Asyurum atau huruf stop yang tidak tertulis ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi. Adapun fathah itu dia menjadi tanda untuk nasab ya, fi salah satu mawadhi'ah pada tiga tempat. Fathah itu menjadi tanda nasab, tanda untuk nasab itu pada tiga tempat. Ya. Fi fi'il ismil mufradi pada ism yang mufrad, pada ism mufrad. Ini tempat yang pertama. Di sini langsung dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekh Asy-Syarih gitu. wa bimadha yurfa'u ismul mufradu dengan apa isim mufrad itu dirofakkan sedikit mengulang dari apa yang sudah dipelajari tentang tanda tentang i'rab rofa beserta tandanya untuk isim mufrad dengan apa dia dirofakkan mati dengan bomba idan alismul mufradu yurfa'u dhammati wa yunsabu bil fathati jika demikian isim mufrad itu dirofakkan dengan bomba dan dinasabkan dengan fathah. Sehingga tadi fathah itu menjadi tanda nasab pada isim mufrad. Walismul mufradu kama sabaqa an anqulna annahu madalla ala wahidin aw wahidatin. Dan isim mufrad itu sebagaimana sudah terdahulu bahwasanya kita katakan isim mufrad adalah isim yang menunjukkan pada jumlah satu untuk muzakar maupun untuk muannas. pembahasan tentang isim mufrad sudah dibahas, tinggal merujuk kembali ya, pada pelajaran telah lalu. Kemudian di sini penambahannya apa? Ketika nasab, ya, ketika mansub, nanti tandanya dengan fathah. Yang berikutnya, kala al-musannif ya, Sot itu al-musannif wa jam'i taksiri dan jamak taksir. Ini melanjutkan dari ucapan Ibnu Ajurum sebelumnya. Ya, fi salasati mawadhi'a fi lismil mufradi wa jam'i taksiri. Ya, jadi tadi yang pertama pada isim mufrad, kemudian yang kedua pada jamak taksir. Dijelaskan ya, oleh Syekh. Ya. Qala ya, ada shin di situ Jamu taksiri yunsabu bil fathati. Jamak taksir itu dinasabkan dengan fathah. Ya. Wa sabaqa ya, dan itu telah terdahulu telah lewat annahu yurfa'u bi dhammati bahwasanya jamak taksir itu dirofakkan dengan dhammah hmm. wa jamu taksiri huwa ma jalla ala salasatin fa'aktaro dan Jama' taksir adalah jama atau isim yang menunjukkan jumlah tiga atau lebih ma'a tahayyuri bina'i mufradihi dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Mislu contoh ar-rijalu jamak dari rajulun, al aqrabu jamak dari arabun orang Arab ya. <clears throat> al-masajidu jamak dari masjidun masjid ad-duwaru sama dari dauratun daurah perputaran sesuatu yang berputar berulang ad-duwar sama dari dauratun wa asya'u kathiratun dan kata-kata ini semacam ini banyak sama takdir banyak sekali jadi tadi perhatikan bentuk-bentuk sama ini kemudian bandingkan dengan bentuk yang mufrad maka akan mengalami perubahan tadi. Sehingga yang demikian disebut jamak taksir. Dan tadi jamak taksir itu dinasabkan dengan fathah, dengan tanda fathah, tanda yang asli. Berikutnya, qala al-musannif qad qala al-musannif wa fi'l al mudharii idza dakhala 'alayhi nasibun walam yattasil bi akhirihi syai'un. Ini melanjutkan ucapan musanif sebelumnya tadi e, fi salah satu mawadhi'a fi ismil mufradi wa jam'u takfiri wa ini wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Jadi ini tempat yang ketiga. Yakni apa? Fi'il mudhari' ya, idza dakhala alaihi nasibun jika dia dimasuki oleh penasab sesuatu yang menasabkan nasib itu yang menasabkan kata yang menasabkan walam yattasil bi akhir syai'un dan tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya ini ya jadi tidak sekedar ilmu mudhari tapi ada penambahan syarat-syaratnya di sini idza dafala alaihi nasibun walam yattasil bi akhir syai'un Qala syarih berkata syarih yaitu syarh ulama Taimin rahimahullah di situ ada huruf shin ya. Wa mal ladhi faqadna ya, min yurfa'u bi ya, dan apa yang kita kehilangan faqadna kita kehilangan minalladzi yarfa'u bi dhammati dari kata yang dirafakkan dengan dhammah dulu dalam pembahasan e, tanda rafa dengan dhammah di sana ada berapa tempat eh, kata-kata yang dirofakkan dengan dhammah ada empat ya ada empat tempat yaitu isim mufrad jamak takfir fi'il mudhari lam yattasil bi akhir syai satu lagi apa jamak muannas salim. Itu pada kata-kata yang rofaknya dengan bomba. Nah di sini ketika nasab kata-kata yang nasabnya dengan fathah hanya ada tiga. Isim mufrad, jamak taksir, ilmu mubarak, lam yattasil di asri syai. Jadi yang tidak ada apa? Jamak muannas salim. Nah, dijelaskan di sini ya. Jadi sebelum membahas Eh, tentang fi'il mudhari' eh, Syekh sedikit mengingatkan tentang yang sebelumnya dulu. Yang dulu rofa tadi dengan domah ada empat. Ternyata di sini ketika nasab dengan fathah hanya ada tiga. Berarti ada yang hilang satu. Apa? Jam'ul mu'annasi as-salimu. Yakni jama' mu'annas salim. Kemudian wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhi syai. Juga fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Dijelaskan di sini, di jam al mu'annats salima sayati annahu yunsabu bil kasrati. Karena pada jamak mu'annats salim dia nanti akan ada pembahasannya bahwasanya dia dinasabkan dengan kasrah. Jadi untuk jamak mu'annats salim nanti akan dibahas bahwasanya nasab itu dengan kasrah, tidak dengan fathah. Hmm. Sehingga tidak termasuk dalam kelompok yang di sini yang nasabnya dengan fathah. Hmm. Huna ini tentang jamak muannas salim ini dulu. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang fi'il mudhari'. Huna yaqulu wa fi'lul mudhari'u idza dakhala 'alaihi nasibun. Di sini beliau mengatakan fi'il mudhari' jika didahului oleh kata yang menasabkan. Walam yattasil bi akhirhi syai'un dan tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. al mu'allifu syarqaini. Mu'allif yakni Ibnu Ashurum itu mensyaratkan dengan dua syarat pada fi'il mudhari' ini. Ada dua syarat pada fi'il mudhari' ketika nasab dengan fathah al awal yang pertama, jika dakhala jika dakhala alaihi nasibun. Jika dia dimasuki oleh kata yang menasabkan. Jika dimasuki oleh kata yang menasabkan. Wa hadza syartu la jaminhu. minhu. Syarat ini harus ada. Ya. Tidak boleh tidak, dia harus ada. Kalau tidak ada yang menetapkan ya tidak bisa. Hmm. Li'annahu la yumkinu ayyun soba illa idza dakhala illa idza dakhala alaihi nasibun. Kenapa? Karena tidak mungkin ya, kata itu dinasabkan kecuali jika dia didahului oleh kata yang menasabkan. Ini syarat yang pertama. Jadi harus ada kata uh, fiil yang uh, maksudnya harus ada kata yang mendahului fiil mubarak tersebut yang menasabkan fiil mubarak tersebut. Asani syarat yang kedua walam yattasil bi akhirihi syai'un. Ya. Fiil mubarak tersebut tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. Wa yuridu bi syai'i dan yang beliau maksudkan dengan syai' apa? Nun at-tawqidi wa niswati. Ya, ini dua nun tauqid dua nun itu nun tauqid dan nun niswah. Tapi di sini bukan pembatasan hanya nun tauqid dan nun niswah saja, karena di sana juga ada apa? wawul jamaah, ya, ya mukhotobah dan alif tasmiyah itu juga termasuk. Nanti di bawah ada penjelasan insyaallah. Fa in ittasala bi akhirih nun taukidin aw nun niswati lam yunsab bil fathati. Maka jika fi'il mudhari itu bersama dengan nun taukid atau bersama dengan nun niswah lam yunsab bil fathati, maka dia tidak dinasabkan dengan fathah. Jadi dua syarat harus terpenuhi. Kalau tidak, maka nasabnya tidak dengan fathah. Misal zalika contoh contohnya contoh untuk itu yakumu ya, pada fi'il mudhari yakumu wal yakun ya, harfuna harfan nasbi lan dan hendaknya huruf kita ya, huruf yang nanti akan mendahului fi'il yakumu tersebut ya, huruf nasabnya adalah lan ya, fatakulu masalan sehingga engkau katakan misalnya Yakumu rojulu ya, kalimat asalnya ya yakumu arrojulu. yakumu fi'lun mubari'un marfu'un bi dhammati yakumu ini fi'il mubari' marfu' dengan dhammah karena tidak ada kata-kata lain yang mendahulunya yang menasabkan dia menjadi dia marfu dan marfu'nya dengan dhammah li'annahu lam yadukul alaihi nasibun karena tidak karena fi'il mubarak ini tidak didahului oleh sesuatu yang menasabkan wala jazimun dan tidak pula sesuatu yang menjazimkan walam yattasil di akhirihi syai'un dan tidak bersambung pada huruf akhirnya dengan sesuatu pun sehingga dia marfo dengan dhamma kemudian ar-rajulu fa'ilun marfo'an bi dhammati fa'il ar-rajulu sebagai fa'il maka dia marfo tandanya dengan dhammah li'annahu mufradun karena dia itu mufrad maksud isim yang mufrad tadi ya. kemudian fa'idha aratta an tansiba hadzal fi'la maka jika engkau ingin menafkahkan fi'il ini takulu engkau katakan lan yakuma ar-rajulu jadi ditambahkan lan sebelum fi'il itu menjadi lan yaquma ar-rajulu. Wala yajuzu an taqula dan tidak boleh engkau mengatakan lan yaqumu ar-rajulu. Ya, karena dalam mendahului fi'il mudhari tersebut tidak boleh mengatakan lan yaqumu. Harus seperti tadi lan yaquma bal yajibu an taqula lan yaquma ar-rajulu tapi wajib engkau mengatakan lan tak lan yaquma ar-rajulu fatansibu bil fathati sehingga engkau menasabkan dengan fathah menasabkan fi'il mudhari tersebut dengan fathah lan yaquma limada kenapa li'annahu fi'lun mudhari'un lam yattasil bi akhirih syai'un ya, karena dia itu adalah fi'il mubarak yang tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya wa dakhala alaihi nasibun dan dia dimasuki oleh nasib dimasuki oleh sesuatu yang menasabkan yakni lan jadi lan itu termasuk yang menasabkan fi'il mubarak sehingga ketika ada lan mendahului fi'il mubarak memasuki fi'il mubarak maka fi'il mubaraknya menjadi mansub. Untuk tanda aslinya di sini dengan fathah. Contoh yang lain tuh. Ar-rajulani lam yaqumani. Dua orang laki-laki dua orang laki-laki itu tidak berdiri, tidak akan berdiri. Lan yaqumani. Bagaimana di sini? La yasihu, tidak benar. Eh, kenapa? Li'annahu fi'lun mubari'un karena dia itu adalah fi al mubarak dakhala alaihi aliful isnaini yang dimaksudi oleh alif isnain alif untuk musanna ya alif untuk musanna yakumani ya. ada alifnya ini untuk musanna maka tidak boleh mengatakan tadi lam yakumani ya. Wal mu'allifu yaqulu adapun mu'allif Ibnu Ashurum mengatakan lam yattasil bi akhir syai'un. Ya, si mubar itu tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. jadi untuk fi'il mubarak yang dengan fathah itu ketika tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhir dari fi'il mubarak itu. Contoh berikutnya, an-nisa'u lam yakumna yunsabu bil fathati Apakah dia dinasabkan dengan fathah? La, tidak. Limada? Kenapa? Li'annahu dakhalat alaihi nunun niswati. Karena dia dimasuki oleh nun niswah. Yakumna. Nun akhir adalah itu nun niswah. Sehingga yang seperti ini tidak dinasabkan dengan fathah. Wallahi lam yathabanna Demi Allah, sungguh benar-benar dia akan pergi. Dia tidak akan pergi. Lam yadhabanna. Dia benar-benar tidak akan pergi. Yunsabu bil fathati. Apakah dia dinasabkan dengan fathah? La, tidak. Limada? Kenapa? Li'annahu ittasala bi akhirih tauki tawkidi. Karena dia bersambung dengan huruf akhirnya bersambung pada huruf akhirnya nun taukid yadhabanna nun akhir itu adalah nun tauki. Apa? Bukan nun Bukan nun yang atasnya tadi an nisa ulang yakumna itu nun nisbah. Yadhabanna baru nun taukid. itu nun tauki. Jadi maknanya benar-benar sungguh-sungguh dia seorang laki-laki tidak akan pergi. Jadi di sini bersama dengan nun tauki. Falhasilu ya. Hasilnya kesimpulannya anal mu'allif rahimahullah bahwasanya mu'allif Ibnu Ajur rahimahullah ishtarata li nasbi fi'lil ishtarata li nasbi fi'li bil fathati mensyaratkan untuk menasabkan fi'il mudhari' itu dengan fathah ayyakuna mudhari'an ini yakni keadaannya mudhari' jadi fi'il yang dinasabkan dengan fathah itu harus mudhari' wa alaihi nasibun kemudian dimasuki oleh kata yang menasabkan wa alla yattasila di akhirih syai'un dan dia tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. Jadi syarat nasabnya fi'il dengan fathah ada tiga di sini penambahnya tadi bentuknya mubarak jadi harus fi'il mubarak bukan madhi, bukan amr. Kemudian fi'il mubarak itu dimasuki oleh nasib, kata yang menasabkan dan pada huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, maka fi'il tersebut atau fi'il mubarak tersebut itu nasabnya dengan fathah. Jadi ada tiga tempat ya e, fathah itu sebagai tanda nasab. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, kemudian yang ketiga pada fi'il mudhari jika dimasuki oleh nasib dan tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. Ada yang ditanyakan? ada berapa aja tuh nasi goreng bukan nasi goreng keren lah yang yang teman aja ya. yang dijadikan contoh lan tapi di sana nanti yang disepakati semua ulama bahasa ya itu sepakat ada empat hmm. tapi ada yang lain itu diperselisihkan tapi secara total ada sepuluh tapi yang disepakati oleh semuanya ada empat hmm empat itu an lan dan kai ini yang menasabkan fi'il mudhari yang semua ulama ahli nahu sepakat an lan idan kai dari Kufah maupun dari Basrah dua dua kota itu ahli nahu dari kedua kota itu yang diberikan ukuran untuk ini biasanya ke sana tujuannya. Adapun yang lainnya itu diperselisihkan antara kedua ahli tersebut. Ada yang menganggap itu termasuk yang menasabkan, tapi yang satunya menganggap itu tidak termasuk. Seperti bahasanya hatta dan nanti ada lan yuhud ya. lam taklil dan beberapa lagi nanti di bikin di pembahasan nafas ya nanti berikutnya kita lanjutkan baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Pertanyaan. ada pertanyaan? Yang harus dilani lam yakunani lam yak lam yasihu maksudnya apa ya? La yakfiku kita. Hmm? Bukan termasuk kan anu ya. Hmm, belum jelas kan ya dari Artinya apa? Jadi layak itu tidak benar. Artinya eh, tadi ilmu barat yang huruf akhirnya tidak bersama dengan apapun itu nanti kemudian dimasuki oleh nasib yang menasabkan nanti tanda nasab dengan fathah. Adapun dalam contoh ini lam yakumani tidak memenuhi syarat dari yang tadi dan juga ini juga tidak benar. Yakumani dia bersambung dengan alif isnain. Ya, sehingga tidak memenuhi syarat yang tadi lam yatasil di akhir syai. Walaupun didahului nasib tapi keadaan akhirnya bersambung dengan alif sehingga dari sisi tanda nasab tidak benar kalau dikatakan tanda nasabnya dengan fathah. Dan yang nampak juga tidak ada fathah bukan fathahnya pada ya yakuman fathahnya pada min itu bukan jadi terkait dengan pembahasan di situ fi'il muwa yang huruf akhirnya tidak bersama dengan apapun. Karena dia bersama dengan alif, isnain, maka tidak benar kalau dikatakan nasabnya dengan apa Tapi dia nanti nasabnya dengan yang lain. Ada lagi yang ditanya Itu. tidak nasab dengan fathah. Mana yang menangkap mengatakan itu nasab dengan fathah? Nah, tidak. Ya. Lam yakumna. Ya. Yunsobu bil fathati la. Apakah itu dinasabkan dengan fathah? Tidak. Berarti pada yakumna itu tidak dinasabkan dengan fathah. Alasannya apa? li'annahu dakhalat alaihi min miswati karena dia dimasuki nun miswat sehingga pada yakumna itu nasabnya tidak dengan fathah gitu nun niswah walaupun di nun pada nun niswahnya yakumna nun niswah walaupun dia di fathah itu bukan tanda nasab ya Kenapa? Karena itu nun niswah, nun niswah itu bomir, ya. Dan bomir nun niswah itu berharokat fathah. Jadi fiilnya hanya pada yakum. Fiilnya hanya pada kata yakum. Adapun nunnya itu nun niswah itu adalah bomir. Bomir itu termasuk isim. Ini kan, kan Yakum nanti tiketnya fi'il mubarak yang bersambung dengan nun ataupun bersambung dengan nun taukid itu mabni termasuk yang mabni tidak berubah yakumna kalau tidak ada lan misalnya ya lapaknya ya kumna yakum nah adalah yakum nah adalah yakum nah, tetap tidak mengalami perubahan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun atau bersambung dengan nun itu mabni tetap tidak mengalami perubahan Sehingga kalau tadi ditanyakan, dikatakan apakah dia dimasukkan dengan fathah? Tidak. Kan benar. Ya, bukan dinasabkan bahkan, tapi dia mabni. Dan maksudnya dengan apa? Huruf akhirnya apa tadi mim kan? Mabninya dengan sukun di situ. Jadi keadaannya tetap tidak berubah ketika bersambung dengan nisbah dan mentauhid. Ada lagi yang ditanyakan? yang alif tasmiah tadi nonnya dibilang katanya dia. Lam yaku, lam yaku, ma gitu. Ya, yang nanti masuk yang satu, satu, nanti lan yakuma. Ya, jadi la yasihu tidak benar dari dua sisi. Kaitan dengan pembahasan tadi, sisi yang apa? Dia huruf akhirnya tidak bersama dengan apapun. Dan sisi yang lain pada fi'il mudhari yang bersama dengan alif tasnya ketika nasab dahulilan misalnya nanti menye hilang Tapi karena pembahasan tadi terkait dengan lam tafsir di akhir syait, ya, maka tidak benarnya kaitan dengan itu. Walaupun caranya juga keliru. Ya. Ada lagi? di, dengan ditunjukkan contoh-contoh yang keliru, yang salah seperti ini, justru kita kita bisa bedakan, ya, bisa lebih memahami insya Allah mana yang benar dan mana yang tidak. Tidak ada kita lanjutkan yang berikutnya. Niyabatul alifi anil, anil fathati mengganti alif dari fathah fathah sebagai tanda asli dari nasab digantikan oleh alif. Jadi alif sebagai tanda pengganti dari pada nasab tersebut. Qala al-musannif yakni Ibn Al-Jurum rahimahullah ada topnya di situ ya. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi. Adapun alif dia menjadi tanda untuk nasab fil asma'il khamsati pada isim-isim yang lima. Alif itu menjadi tanda untuk nasab pada isim-isim yang lima. Nahu contoh Ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika. Aku melihat ayahmu dan saudaramu dan yang semisal dengan itu abaka, akhoka, apa, hamaka, faka, za, malin. Ada lima isim ya. Kalau Syarif berkata Asyik untuk Utsaimin rahimahullah Sanal muallifu bil alifi Muallif yaitu Ibnu Ajurum itu menjadikan yang kedua sana di mak maksudnya menjadikan yang kedua bil alifi dengan alif kan kemarin tanda nasab ada lima yang pertama fathah asli kemudian yang kedua yang disebutkan apa alif berarti alif dijadikan tanda yang kedua jadi mu'alif menjadikan yang kedua dengan alif kenapa li'anna al-fathata idza ushbi'at syarat alifan karena fathah itu jika disempurnakan ya, dia akan menjadi alif. Permasalahan, misalnya jika kulta jika engkau mengatakan Ra'aitu Zaidan Aku melihat Zaid ya, Zaidan ya. Hadhi fathatun Ini adalah fathah ya. Asbiha Zaidan Sempurnakan dia Menjadi Zaidan ya, bil alif dengan alif jadi fathah sesuainya ya, contohnya ketika disempurnakan dia menjadi alif walihada sanna bil alifi oleh karena ini ya, beliau tadi menjadikan kedua ya, menjadikan tanda nasab yang kedua itu dengan alif ya, sebagaimana yang kemarin pada rofa apa wawu sebagai tanda yang kedua dari koma. Wal alifu takunu alamata nasbil asma. Wal alifu takunu alamata nasbil il khamsati. Alif itu menjadi tanda untuk nasabnya isim-isim yang lima, asma'ul khamsah وهي يعني أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال خمسة jadi isim-isim yang lima ini ya abuka, akuka, hamuka atau hamuki, wafuka, malin. Ada lima ini. Ya, alif menjadi tanda nasab untuk isim-isim ini. Lakin mata takunu mansubatan bil alifi, tetapi kapan? Ya, alif itu atau apa kapan isim-isim yang lima itu mansub dengan alif ya apakah di setiap keadaan dia mansub dengan alif ya. jawabannya iza tamat fiha surut rofi bil wawi jika sempurna badannya syarat-syarat rofaknya dengan wawu jadi sebagaimana pembahasan yang sebelumnya, ya, pada asmaul khamsah ketika rofa dengan wawu, di sana ada syarat-syaratnya. Jadi ketika syarat-syarat itu terpenuhi, maka tanda rofa dengan wawu, kemudian di sini tanda nasab dengan alif. Ada syarat-syaratnya. Kemarin sudah dibahas ya pada pembahasan yang rofa kemarin. Wa syurutu rofa ibil wawi disebutkan ya. Syarat-syarat rofa dengan wawu sitatun am sab'atun itu ada enam apakah ada tujuh? Sitatun ada enam. Kemarin disebutkan ada enam, yakni antakuna mufradatan keadaan asma'ul khamsah tersebut itu mufrad. Maksudnya apa? Bukan musanna dan bukan jama' Kemudian mukabbaratan, mukabbarah yakni apa? Bukan bentuk takbir, ya Kemudian mudhafatan, mudhaf, ya, diidhafahkan pada mudhaf ilai eh, <clears throat> nah, mudhafnya bagaimana? Li ghairi ya'i mutakallim Jadi mudhafnya pada selain dari ya' mutakallim. Sehingga ketika mudhafnya pada ya' mutakallim tidak memenuhi syarat. Jadi syarat yang ketiga dan keempat ini menjadi satu ya mudhafatan li ghairi ya'il mutakallimi ini syarat ketiga dan keempat sekaligus. Ya. Kemudian yang kelima ini syarat khusus ya wa antakuna fu khaliyatan minal mimi. Ya, pada lafaz fu dia tidak e, bersambung dengan min terlepas dari min Ya, tidak ada minnya Ya, fu bukan famun. Ya. Kemudian syarat yang keenam ini juga syarat khusus untuk du wa antakuna takuna bimakna bima'na sahibin. Jadi du itu bermakna sahib, bermakna yang memiliki atau yang mempunyai. Idan idza tamat syurutu raf'il asma'il khamsati bil wawi jika demikian, jika sempurna syarat-syarat rofaknya isim yang lima itu dengan wawu, wajaba antun soba bil alif, maka wajib dia dinasabkan dengan alif. Ya, jika syarat-syarat rofa asma'ul khamsah dengan wawu ini terpenuhi semuanya, maka wajib nasabnya nanti dengan alif. Fatakulu masalan, engkau katakan misalnya, akram akramtu abaka, aku memuliakan ayahmu. Abaka. Aba di sini mansub ya, sebagai maf'ul bih. Kemudian nasabnya dengan alif. Aba, yang alifnya di situ sebagai tanda nasabnya dijelaskan di sini ya. tu fi'lun wa fa'ilun. Ya. Pada tu itu ada fi'il dan fa'il. Akram fi'ilnya kemudian sa bomir ta sebagai fa'ilnya. Aba maf'ulun bihi maf'ul bi mansubun ya mansub. Ya. Maf'ul bi itu mansub. Wa alamatu nasbihi al alifu. Ya. Tanda nasabnya dengan alif. Niyabatan alil fathati sebagai ganti dari fathah. Kenapa? Li'annahu minal asma'il khamsati. Karena dia termasuk dari asma'ul khamsah. Isim-isim yang lima. Wa aba mudafun. Dan lafad aba tersebut itu mudaf. Wal kafu mudafun ila aba. Kemudian kafnya itu mudaf ilai pada aba. Mudaf ilai, mudaf pada aba. Atau sebagai mudaf ilai dari aba. Berarti dia mudafnya pada selain dari yak mutasalim. Maka syarat-syaratnya terpenuhi sehingga nasabnya dengan alif. Idan arafna al-ana. Jika demikian, sekarang kita mengetahui annal asma al-khamsata surfa'u bil wawi. Bahwasanya asma'ul khamsah itu dirafa'kan dengan wawu. Wa tunsabu bil alifi dan dinasabkan dengan alif. Asma'ul khamsah dengan catatan tadi ya syarat-syarat yang terpenuhi itu rofaknya dengan wawu kemudian nasabnya dengan alif Takulu engkau katakan misalnya Sa'altu zamalin saal Sa'altu fi'lun wa fa'ilun Sa'altu ini fi'il dan fa'il Sa'al itu fi'il Kemudian pemirsa sebagai fa'il Za maf'ulun bihi Za sebagai maf'ul bih Mansubun Dia ya mansub wa alamatu nasbihi al alifu tanda nasabnya alif niabatan anil fathati sebagai ganti dari fathah Ini dibaca apa za alif itu tanda nasabnya li'annahu minal asma'il khamsati karena dia termasuk isim yang lima asma'ul khamsah kemudian malin mudhafun ila za malin ini mudhaf pada za sebagai mudhaf ilaih dari za Lau qala qailu lau qala qailan seandainya seseorang mengatakan ra'aitu zumalin aku melihat orang yang berharta mempunyai harta khata'un ini keliru kenapa li'annahu yunsabu bil alifi karena dia itu dinasabkan dengan fathah zu e, ra'aitu zumalin zu di sini sebagai maf'ul bih sehingga dia mansub dan tanda nasabnya dengan alif sehingga yang benar dengan za roa itu za malin idan al asmaul khamsatu turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi jadi isim-isim yang lima asma al khamsah itu dirofakkan dengan wawu dan dinasabkan dengan alif jika syarat-syaratnya terpenuhi. Ada yang ditanyakan tentang ini? Jadi syaratnya nasab sama dengan syaratnya. Sama. Syaratnya nasab dengan alif sama dengan syaratnya rafa dengan wawu. Sudah ditanyakan? kita lanjutkan ini pembahasannya relatif singkat berikutnya batul kasrati anil fathati mengganti kasrah dari fathah qala al-musannif berkata musannif yakni Ibnu Asyurum rahimahullah wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannats salimi adapun kasrah dia menjadi tanda untuk nasab pada jamak muannats salim. Jamak muannats salim nasabnya dengan kasrah. Qala syarih berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Ma jam'u ma jam'ul muannats salim? Apa itu jamak muannats salim?" Qulna kita katakan innahu ma dalla ala salasatin fa aktsara bi ziyadatil alifi wa ta'i ma'a salamati bina'il mufradi yakni isim yang menunjukkan pada jumlah tiga atau lebih dengan menambahkan alif dan ta ya, dengan selamat atau dengan utuh bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan ya. wakil yang dikatakan majmi'a bil alifin wa ta'in mazidataini isim yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan ala mufradihi pada mufradnya ma'a salamati bina'il mufradi dengan e, utuhnya bentuk mufradnya tidak berubah jadi ulang pengertian jamak mu'annas salim Taqul salam kau katakan misalnya Akramtu al-muslimati Aku memuliakan wanita-wanita muslimah itu Al-muslimati Ini yang jamak mu'annas salim ya tu arabnya akrom tu fi'lun wa fa'ilun akram itu fi'il kemudian pemirsa sebagai fa'il al muslimati maf'ulun bihi al muslimati dalam kalimat ini sebagai maf'ul bih ya, mansubun maka dia mansub maf'ul bih itu termasuk yang mansub Mansubnya bagaimana dengan tanda apa? Bil kasrofi dengan kasroh Mansubun bil kasrofi dia mansub dengan kasroh Maka dibaca al muslimati huruf akhirnya di kasroh Itu tanda nasabnya. Niabatan anil fathati sebagai ganti dari fathah. Jadi bukan dengan fathah, bukan al muslimata, bukan tapi al muslimati di li'annahu jam'u mu'annasin salimun karena dia itu adalah jamak mu'annas salim bandingkan dengan yang mufrad paling kalau jelas bandingkan dengan yang mufrad al muslima sa sama-sama mu'annas ya tapi yang mufrad dia masuk dengan fathah dengan tanda yang asli ya. Akramtu al muslimata. Karena ini mufrad maka dia mansubnya dengan fathah salim Tapi ketika itu bentuknya jamak muannas salim, dibentuk menjadi jamak muannas salim, ya. Dalam kalimat yang sama, kedudukan yang sama, sebagai makhluk bih, ya, sama dia mansub, tetapi tandanya yang berbeda yaitu dengan kasroh menggantikan fathah tadi. Kenapa dia dengan kasroh? Karena ini jamak muannat salim. Contoh yang lain dalam ayat Allah Ta'ala Allah Ta'ala berkata dalam surah At-Tahrim ayat kelima Asa Rabbuhu yang tallaqakunna azwa azwajan khairan kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin tayyibatin wa abkara di sini isim-isim ini tadi ya muslimatin mu'minatin qanitatin ya. تائبات عابدات سائحات سيبات كلها semuanya mansubatun bil kasrati mansub dengan kasrah kedudukannya dalam kalimat tersebut itu mansub ya dan tandanya dengan kasrah karena dia jamak muannas salim hmm. barangkali atau ya, barangkali rohmu uh, eh, roh dia rohnya yaitu roh Rasulullah SAW jika dia mentolak kalian akan menggantikan untuknya istri-istri yang lebih baik dari kalian yang muslimah yang mukminah wanita yang tunduk taibah yang bertaubat wanita-wanita yang bertaubat ya, abidat wanita-wanita yang beribadah ya, saihat wanita-wanita yang berpuasa, ya rajin berpuasa, ya. tanjibat, tanda-tanda, buah bakara dan hadis tadi Ya. Yukalu, contoh yang lain, dikatakan Arafatun, Arafat, wa yukalu, dan juga dikatakan Arafatu, Arafat ismu mawqifin fil haji nama sebuah tempat uh, afwan ismu mawqifin nama tempat untuk wukuf ya, tempat untuk wukuf di mana Arafah ya fil haji dalam haji ya, di Arafah ya, Arafatun atau terkadang dikatakan Arafah Arafatun walaisat jam'a mu'annasin saliman Lafat ini, lafaz yang pertama tadi ya Arafatun ini bukan jamak muannas salim. Kenapa? Karena maknanya hanya satu ya. Arafat. Tapi tempatnya kan hanya satu. Tidak ada tempat Arafat yang lain selain yang ada di eh, sekitar Makkah ya. Ini bal hiya mulhaqun bi jam'il mu'annatsis salimi tetapi dia itu mulhaq mulhaq dengan jamak mu'annats salim annahu la yujadu illa arafatin arafatun wahidatun karena tidak dapati karena tidak didapati kecuali hanya satu arafah saja di tempat yang ada eh, tempat di muka bumi ini ya yang bernama arafah hanya satu itu tidak ada yang lain sehingga itu bukan jamak mu'annas salim karena hanya satu tetapi dia mulhak dengan jamak mu'annas salim karena lafadznya sama atau mirip dengan jamak mu'annas salim sehingga nanti apa terkait dengan i'rabnya kalau dia mansub ya dengan kasroh arafatin gitu karena mulhak dengan jamak mu'annas salim وعلى هذا فنقول ما أعرب إعراب جمع المؤنث السالم oleh karena ini kita katakan kata-kata isim-isim yang diikrab dengan i'rabnya jamak muannas salim walam tantabiq alaihi syurutu dan tidak memenuhi padanya syarat-syaratnya fa innahu mulhaqun maka dia itu adalah mulhaq kata-kata ya, yang itu i'rabnya sebagaimana i'rab pada jamak muannas salim tetapi tidak memenuhi syarat-syarat jamak muannas salim maka yang demikian dianggap sebagai mulhaq hmm. contoh yang lain adri'atun adri'atun arabun bisyami sebuah tempat ya. di negeri Syam mulhaqun am jam'un ini mulhaq ataukah jamak atriat mulhaqun ya mulhaq jam jam'il muannas saling dengan jamak muannas salim di annaha ismu maudi'in la dulu ala jam'i karena itu nama tempat ya, tidak menunjukkan jamak jadi nama satu tempat ya, nama sebuah tempat ya, namanya Atri'a ya, di negeri Syam sana itu satu tempat tidak menunjukkan makna jamak tapi tadi ya lafadznya seperti jamak muannats salim yakni i'rabnya sebagaimana i'rab pada jamak muannats salim sehingga dikatakan itu mulhaq Shamitatin contoh yang lain Suamitatin ya, wanita-wanita yang diam jam'u muannasin ini adalah jamak muannas di annaha jam'u somitatin karena dia adalah bentuk jamak dari somitatun Iza qala qailun jadi mufradnya itu ya somitatun somitah ya hmm, tak marbutah itu mufradnya kemudian jamaknya tadi somitatun ketika masuk di kasrah menjadi somitatin kemudian penjelasan berikutnya Iza qala qailun jika seseorang mengatakan kaifa taqulu Bagaimana engkau mengatakan Jam'u sominatun Jam'u somitatun Itu adalah jama' dari somitah Wahuwa yakulu somitatun Sedangkan dia mengatakan Somitatun Jadi Somitatun Kok itu bisa dikatakan sebagai jam dari yukomi kapan bagaimana komi tatun ini dikatakan sebagai jamak dari komi tatun Nakul kita katakan penjelasannya ma amilna fil mufradi syai'an kita tidak memperbuat apapun sesuatu pun pada mufradnya ini ini kan mufradnya ya jadi dari bentuk mukroknya kita tidak me memperbuat sesuatu pun tidak ah, tidak diubah tidak berubah. wa Wa innama abisna ilaihi al alifa wa ta'a. Hanya saja kita hanya menambahkan padanya alif dan ta. Alif dan ta. Jadi tidak mengutak-atik, tidak mengubah dari mutoknya, tetapi hanya menambahkan alif dan tak saja di akhir. Hmm. Hmm. Jadi sehingga yang seperti ini dikatakan ini jamak somitatun, sama dari somitatun. Ini jamak mu'annas salim, tidak berubah, salim sebenarnya utuh. Kemudian wasa'a wata'u allati fil mufradi tak yang ada pada mufrad yang dimaksud ini ya tak marfutah ini tak yang ada pada mufrad wabaknaha fil jam'i kita letakkan tak itu pada jamak jadi tak yang mufrad di sini itu tetap diletakkan pada jamak pada bentuk jamaknya lakin ja'alnaha ba'dal alif tetapi kita jadikan tak ini tadi letaknya sesudah alif jadi taknya tetap ada pada jamak, hanya saja dia diletakkan sesudah alif. Jadi tidak mengubah. Hmm. Wata'ul jam'i fakunu maftuhatan. Dan tak pada jamak ini, hmm, tak yang pada jamak ini, itu bentuknya keadaannya maftuhah, dibuka. Artinya tulisannya bentuk tak yang terbuka ya bagaimana lazimnya tak ya itu terbuka itu tak pada jama muannas wa ta'ul mufradi adapun tak pada mufrad untuk mufrad tadi taknya takun marbutatan itu bentuknya marbutah tak yang diikat atau dirangkai atau di apa yang ya yang tertutup Nih. Jadi ada dua penulisan bentuk sa di akhir kata yaitu maftuhah sa yang terbuka bagaimana lazimnya sa. Kemudian yang kedua sa marbutah, sa yang tertutup atau yang bentuknya uh, bundar itu ya. Dan yang ada pada isim mufrad itu sa yang marbutah kemudian yang ada pada jamak itu sa yang maftuhah itu bedanya antara mufrad dan jamak pada penulisan taknya. Yang jelas ini tadi bentuk jamak muannas salim. Bentuk jamak untuk muannas, maknanya muannas, kemudian salim, ini bentuknya utuh, tidak berubah dari bentuk mufradnya. Kan bentuknya tetap tidak berubah. Hanya menambahkan alif dan tak itu saja. Ada yang ditanyakan? Perempuan yang diam. Tidak ada, kita lanjutkan satu lagi ini sedikit. Nia batul ya, i anil fathati menggantikan ya dari fathah. Kalau al-musannif Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fit tasniyati wal jam'i. Ya itu menjadi tanda untuk nasab pada tasniyah dan pada jamak, pada isim musanna dan pada jamak. Qala syarih Qala Syekh Ibnu sa'id rahimahullah, al-ya'u takunu alamatan nasbi fit tasniyati wal jam'i. Ya itu menjadi tanda untuk nasab, menjadi tanda nasab pada tasniyah yaitu isim musanna dan pada jamak yakni jamak muzakkar salim yang dimaksud jamak di sini jamak muzakkar salim atasnya tasniyatu sabakolana annaha madalla ala awis nata ini. Atasnya, ya, sebagaimana sudah lewat telah lewat bagi kita bahwasanya yang dimaksud dengan tasniyah adalah isim yang menunjukkan jumlah dua untuk muzakkar maupun untuk muannas bi ziyadatin dengan adanya tambahan alif dan nun ya, tambahannya alif dan nun asnat an ini muta ini yang itu mencukupi dari dua hal yang diataskan yang yang sama yang serupa ya, muttafaqain lafdon wa maknan baik secara lafaz maupun secara makna ini jadi ini lafdan wa maknan hmm. wal murad bil jam'i adapun yang dimaksud dengan jamak guna di sini jam'ul mudzakkar Salim adalah jamak mudzakkar salim wa huwa ma dalla ala aktsara min ismaini ma'a salamati bina'il mufrad yakni isim yang menunjukkan jumlah lebih dari dua mulai dari tiga ya dan seterusnya dengan apa utuhnya dari bentuk mufradnya jadi bentuk mufradnya utuh tidak berubah ini yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim Wa in syi'ta faqul jika engkau mau katakan majmi'a wawin wa nunin zaidataini. Isim yang dijamakkan dengan menambahkan wawu dan nun tambahan. Ini jamak muzakkar salim. Yang mana sudah dibahas insyaallah. Wa jam'ul muzakkar salim yurfa'u bil wawi. Jamak muzakkar salim itu dirofakkan dengan wawu wa yunsabu bil ya'i dan dimasukkan dengan ya' Takulu fit tasniyati. Kau katakan pada tasniyah, pada isim musanna. Contohnya, ra'aitu ar-rajulaini. Aku melihat dua laki-laki itu. Eh, ar-rajulaini. Eh, ada ya itu sebagai tanda nasabnya. Wala yasihu an takula. tidak benar kalau engkau mengatakan ra'aitu ar-rajulani dengan alif. Tidak ya? Arrojulani dengan alif itu salah, keliru. Yang benar ar-rajulaini. Karena dalam kalimat ini dia masuk ya, sebagai maf'ul bi. Sehingga tanda nasabnya dengan ya. Ro'a itu ar-rajulaini. Wa taqulu fil jam'i dan engkau katakan pada jamak ra'aitul muslimina. Aku melihat orang-orang muslim itu, ya, al muslimina. Ada ya ya sebelum nun yang di akhir itu ya. Dibaca demikian al muslimina. Karena di sini sebagai maf'ul bih mansub ya, tanda nasabnya dengan ya tersebut ya, wala yasihu an taqula dan tidak benar kalau engkau mengatakan ra'aitul muslimuna dengan wawu tidak benar salah yang benar ra'aitul muslimina ya. annaha idza nusibat yajibu an takuna bil ya'i karena sama ini jika nasab jika dinasabkan maka dia wajib ya nasabnya itu dengan ya ra'aitul muslimina wajib dengan ya demikian ya. kalau dengan wawu tidak boleh ya. keliru wawu untuk yang rofaknya ya.